Kolom pertama saudaranya Bijari. Bi dengan kas seperti lila untuk ila kepada. Bi dengan kas seperti lila untuk ila kepada. Ala di atas mindari. Fi di dalam andari hatta sehingga demi, hatta sehingga demi.